Jangan mengharapkan sorga. Bahkan seandainya engkau dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Maka itu tidak mengapa. Yang penting Allah ridho. Tentunya pemahaman seperti ini tidaklah benar. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala pendengar roja dimanapun saudara berada. Maka kita senantiasa memohon kepada Allah agar dijauhkan dari api neraka kita berdoa kepada Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ya Allah, ya Tuhan kami berikan kepada kami kebaikan dalam kehidupan dunia. Berikan kepada kami kebaikan dalam kehidupan akhirat dan jauhkan kami dari api neraka. Ini merupakan doa yang diajarkan oleh Allah Rabbul Alamin. Bahkan kita disuruh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita minta surga kepada Allah, minta surga Firdaus, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza sa'altumullah al-jannata fas'aluhu al-firdaus," rawahu Bukhari. Kalau kalian minta kepada Allah surga, mintalah surga Firdaus. Sehingga jarang kita bangun ibadah kita di atas prinsip-prinsip yang yang batil, di atas prinsip-prinsip yang salah sebagaimana yang saya katakan tadi di depan, ada sebagian orang yang mengatakan, kalau engkau beribadah kepada Allah, jangan minta balasan kepada Allah, jangan minta surga, nggak apa-apa masuk neraka, yang penting Allah ridho. Dan itu tidak mungkin kita masuk ke dalam neraka Allah kalau Allah meridhoi kita. Dan ini merupakan prinsip prinsip yang salah di dalam kita beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, sudah saya sebutkan berapa perkara dari akibat-akibat perbuatan dosa yang dialami oleh manusia. Di antaranya orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka disebabkan melakukan perbuatan yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang sudah saya sebutkan bahwa Nabi bersabda wa ana alal haud aku yang pertama yang akan minum meminum di telaga fal yuzadanna rijalun an haudi kama yuzadul ba'irul dal kunadihim ala halumma ala halumma fayuqal qad baddalu ba'daka faqulu fasuhfan fasuhfan fasuhfa Fawahu al-imam Malik wa Muslim wal bagawi Aku yang pertama yang akan minum telaga, kemudian dihalau beberapa orang dari dari telagaku sebagaimana dihalau diusir yaitu onta yang tersesat. Aku panggil mereka, kemarilah, kemarilah. Kemudian dikatakan bahwa mereka telah merubah setelahmu, yaitu merubah agama ini. Maka aku katakan, maka jauhkan, jauhkan, jauhkan. Hadis ini sahih oleh Imam Malik, Imam Muslim dan juga Al-Baghawi. Ini menunjukkan bahwa orang yang tidak mengikuti dan merubah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan bisa meminum telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah hukumatu kadzaba 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang akan diterima oleh orang yang berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka silakan ambil bagian dalam neraka. Hadis ini sahih Imam Bukhari dan Muslim dan hadis ini mutawatir. Ya, maka orang yang berdusta atas nama nabi, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini para ulama memberikan beberapa faidah, kaidah, fawaid wal qawaid. Yang pertama adalah ya, merupakan kaidah alusunnah bahwa berdusta termasuk di dalamnya menyampaikan kabar-kabar yang berdusta menyelisihi perkara yang sebenarnya baik itu sengaja maupun lupa. Ya. Yang kedua adalah ta'zim tahrimil kadhib alaihi sallallahu alaihi wasallam bahwa berdusta atas nabi atas nama nabi sallallahu alaihi wasallam maka ini keharamannya sangat besar dan ini merupakan perbuatan yang sangat keji. Ya. Bah, namun pelakunya tidak sampai dikeluarkan dari Islam, ya tidak, tidak dikatakan kafir, kecuali dia menghalalkannya. Nauzubillahi min dalik. Ya. Kemudian eh, sebagian para ulama antara Imam Ahmad Abu Bakar Al-Humaidi gurunya Imam Al Bukhari dan juga Sahih Syafi'i yang mengatakan bahwa taubatnya tidak ada pengaruhnya dalam hal ini. Namun uh, bagian yang lain mengatakan bahwa kalau dia mau bertobat dengan sebenarnya akan diterima. Kemudian yang ketiga bahwa tidak ada perbedaan orang yang hukum haram orang yang berdusta atas atas nama nabi ya baina ma kana fil ahkam wa ma Ya, baik itu dalam masalah hukum maupun masalah yang tidak berkaitan dengan hukum, misalkan masalah targhib buat tarhib wal mawa'id. Maka semuanya merupakan perkara yang haram, merupakan dosa besar dan merupakan akbaul kabaih yang seburuk-buruk perbuatan berdusta atas nama Nabi dengan ijma' kaum muslimin. Kemudian faedah yang keempat dari hadis ini haram hukumnya meriwayatkan hadis yang maudhu bagi orang yang ngerti bahwa itu hadisnya palsu atau dia menyangka bahwa itu hadis palsu dan barang siapa yang meriwayatkan hadis dan dia tahu bahwa hadis itu hadis palsu ya atau dia memahami bahwa hadis tersebut hadis palsu kemudian tidak menjelaskan keadaan rawinya dan tidak menjelaskan tentang dhaifnya hadis tersebut maka dia masuk kepada peringatan hadis ini dan orang tersebut juga dimasukkan kepada orang-orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Nabi sebutkan dalam sebuah hadis beliau bersabda man haddatha anni bi haditsin yara annahu kadzib fa huwa hadul kadzibin rawahu Muslim. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang berbicara tentangku yaitu menyampaikan sebuah hadis dari Nabi dengan suatu hadis yang dia tahu bahwa itu adalah hadis palsu yaitu sebuah sebuah kedustaan dan dia sampaikan ya dan tidak menyampaikan bahwa hadis ini adalah hadis palsu bahwa ahadul kadibin maka dia merupakan salah seorang yang berdusta pula oleh karena itu ketika menyampaikan tentang hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendaklah kita memiliki kehati-hatian. Kalau tahu kalau hadis itu adalah hadis palsu, merupakan kedustaan kepada Nabi, maka hendaklah menyampaikan bahwa itu hadis maudhu', bahwa itu hadis palsu. Dan kalau dia, dia tahu bahwa itu maudhu' palsu, kemudian disampaikan karena dengan dengan anggapan dan dengan harapan, bukankah ini baik, bukankah ini bagus, memberikan semangat kepada orang untuk melakukan ketaatan kepada Allah, mendorong seseorang agar jangan sampai dia melakukan maksiat kepada Allah, maka kalau dia tahu meskipun di dalamnya mengandung kebaikan, kalau itu merupakan hadis palsu, hadis maudhu dan tidak jelaskan sementara dia mengetahuinya, maka dia masuk kepada hadis Nabi ini man haddatsa anni bi hadisin yara annahu kadhib fa huwa hadzul kadhibin barang siapa yang berbicara tentangku yaitu menyampaikan hadis dan dia tahu bahwa itu dusta, kemudian tidak dijelaskan nama dia, dia termasuk orang yang berdusta. Nauzubillahi Dan akibatnya adalah ancaman dimasukkan disuruh mengambil tempat bagian di dalam neraka. Oleh karena itu jemaah sekalian dengan roja dimanapun saudara berada adalah kita saling memberikan nasihat satu dengan yang lainnya Terkadang ada dai menyampaikan hadis-hadis yang palsu, ya, hadis-hadis yang maudhu kepada masyarakat, ya, dan dianggap itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sementara Nabi berlepas dari perkataan-perkataan tersebut. Demikian pula terkadang orang berceramah, kemudian dia agar orang tidak bosan, kemudian berkelakar dengan kelakar yang menipu alias sesuatu yang berdusta, mengadakan cerita-cerita bohong agar orang lain tertawa, agar orang lain senang, maka ini merupakan sebuah ancaman pula dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau bersabda, "Wailul lilladhi yuhadithu bil hadith liyudhika bihil qawm fayadzib wailul lahu wailul lahu." Rawahu at hadisnya sahih celakalah seseorang yang berbicara dengan suatu pembicaraan. Dengan pembicaraan itu dia ingin agar orang tertawa, membuat orang lain tertawa. Kemudian dia berdusta. Dia mengadakan suatu kedustaan agar orang tertawa, agar orang senang padanya. Maka wailullahu wailullahu celakalah dia, celakalah dia. Hadis yang sahih Di oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Kemudian berikutnya Uqubatu man khada'anil kubara adh wa ata'ahum fi ma'siyati rabbil alamin. Akibat perbuatan dosa orang-orang yang tunduk kepada orang-orang yang berbuat zalim, tunduk kepada kubara yaitu tokoh-tokoh yang bermaksiat kepada Allah, taat kepada mereka, ya, tunduk kepada mereka dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hal ini dilakukan oleh orang-orang Nasoro ya. oleh orang-orang Yahudi kenapa? sebagaimana ketika uh, Adi bin Hatim baru masuk Islam dan dia dulunya adalah Nasoro Nasrani kemudian Nabi SAW membacakan firman Allah ittakhadu ahbarahum waruhbanahum ruhbanahum min dunillah mereka telah menjadikan ulama-ulama mereka, ahli-ahli ibadah mereka sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Adi bin Hatim mengatakan, "Ya Rasulullah, kami tidak menyembah mereka." Dan Nabi SAW bersabda, "Benar, tapi mereka telah menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah dan kalian rela untuk mengikuti mereka fadzalika ibadatum iyyahum maka yang demikian itu merupakan menyembah beribadah kepada mereka naudzubillahi min dzalik oleh karena itu apa akibatnya maka akibatnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab pada ayat yang ke-66 sampai 68 Allah berfirman yauma tuqallabu wujuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasula ketika pada hari telah dibalik wajah-wajah mereka di dalam neraka mereka mengatakan rugilah kami ya seandainya kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fadallunna sabila mereka mengatakan ya Tuhan kami Sesungguhnya kami telah mentaati sadatana wa kubaroana, yaitu pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami. Kemudian mereka menyesatkan kami dari jalan, yaitu dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana atihim difaini minal azab, wal anhum la'nan kabiro. Oleh karena itu ya Allah, berikan kepada mereka, kepada pembesar-pembesar kami itu, kepada tokoh-tokoh kami itu, yaitu apa? Difaini minal azab, yaitu adab yang berlipat dua kali ya dari kami wal anhum laknan kabiro dan ila mereka dengan laknat yang besar maka ketahuilah saudaraku di dalam beragama janganlah hanya sekedar ikut-ikutan di dalam beragama hendaklah kita belajar dan belajar karena memang mempelajari ilmu agama merupakan wajibat bagi setiap muslim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menurut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita bahwa kita ini dilahirkan dari perut ibu kita tidak mengerti apa-apa. Ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wa ja'ala lakum mustam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun bahwa Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengerti apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kalian yaitu penglihatan, pendengaran dan akal agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kebanyakan orang-orang yang tidak menggunakan ketiga fasilitas yang telah diberikan Allah yaitu berupa pendengaran, berupa penglihatan, berupa akal, maka mereka kebanyakan dimasukkan ke dalam api neraka jahanam naudzubillahi min dalik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 179, "Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha." Ulaika kal an'am bal hum adall. Kebanyakan kami penuhi neraka jahanam dari manusia dan jin. Kenapa? Karena mereka punya hati tidak dipakai untuk berpikir, punya akal tidak dipakai untuk berpikir, ya punya mata tidak dipakai untuk melihat, punya telinga tidak dipakai untuk mendengar. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Ulai kaumul wafilun, mereka lah orang-orang yang lalai, tidak mau menggunakan fasilitas yang telah diberikan oleh Allah berupa pendengaran, penglihatan, dan akal, bukankah ilmu dari Al-Quran maupun As-Sunnah bisa kita pahami dengan ketiga fasilitas ini? Oleh karena itu, para jemaah, terdengar wajah dimanapun Anda berada, perhatikan di sini, ya, kalau kita hanya sekedar ikut-ikutan tidak mau ngaji, beragama hanya sekedar katanya dan katanya, ya, kata bapak-bapak mereka, meskipun bapak mereka tidak memiliki hujah, Ya. Kakek-kakek mereka tidak memiliki burhan. Maka ketahuilah ya sesungguhnya semuanya nanti akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan masing-masing dengan sendirinya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah pada ayat uh, Allah berfirman اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا Ketika mereka berlepas diri, yaitu orang-orang yang mengikuti dan orang-orang yang diikuti, maka tabar alladzina tubi'u ketika berlepas diri orang-orang yang diikuti dan orang yang mengikuti karena melihat azab dan melihatnya putusnya hubungan nanti di akhirat sendiri-sendiri, maka berkatalah orang-orang yang ikut-ikutan, seandainya kami punya kesempatan, yaitu untuk berlepas diri dari kalian, maka kami berlepas diri sebagaimana kalian berlepas diri dari kami sekarang ini. Maka ketika di hadapan Allah semuanya tidak ada gunanya. Penyesalan tidak ada gunanya. Dalam mulai sekarang kita menyadari bahwa jangan sampai kita mengatakan ربنا إنا أعطأنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا فأضلونا السبيل Ya Allah, ya Tuhan kami, kami taat, mentaati, kami patuh kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada pembesar-pembesar kami dan mereka telah menyesatkan kami. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Oleh karena itu, kita hendaklah belajar dan mengaji dengan benar, mempelajari Al-Qur'an carilah pengajian-pengajian, majelis-majelis ilmu yang mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang difahami oleh salaful ummah. Carilah tempat-tempat yang mengajarkan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Sehingga kita di hadapan Allah ya nanti tidak mengatakan bagaimana yang disebutkan oleh Allah tadi bahwa kami mentaati pemimpin-pemimpin kami ya pembesar-pembesar kami dan maka mereka telah menyesatkan kami dari sejalan yaitu jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya menyesal. Dan penyesalan itu tidak ada gunanya. Makanya tidak boleh orang taat kepada selain Allah dalam rangka bermaksiat kepada Allah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Allah juga Nabi bersabda, "La ta'ata fi ma'siyatillah wa innama ta'atu fil ma'ruf." Tidak boleh taat kepada dalam rangka bermaksiat kepada Allah, ya. Yang boleh taat adalah hal yang ma'ruf. Oleh karena itu bagaimana kita mengerti yang ma'ruf? Hendaknya kita harus mengerti ilmu. Sebab nantinya orang-orang yang taat kepada mereka, kepada pemimpin-pemimpin, kepada pembesar-pembesar. Sementara itu merupakan perkara-perkara yang menyelisih perintah Allah. Perkara-perkara yang menyelisih perintah Rasulnya. Maka nanti mereka akan dikumpulkan dan dimasukkan di balik mukanya dalam neraka sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-66 yauma tuqallabu ujuhuhum finnar pada hari di balik wajah-wajah mereka dalam api neraka yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasula dan mereka mengatakan seandainya kami dulu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna fa'adalluna sabila mereka mengatakan ya Tuhan kami sesungguhnya kami taat kepada mereka yaitu pemimpin-pemimpin kami, pembesar-pembesar kami, maka mereka telah menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Rabbana atihim bi'faini minal adab wal'anhum lahnan kabira. Dan ya Allah, berikan kepada mereka bi'faini minal azab dua kali, dua kali lipat dari azab dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Sebelum Anda melaknat pembesar-pembesar yang mengajak saudara untuk tidak taat kepada Allah, sebelum kita melaknat pemimpin-pemimpin atau orang-orang yang mengajak kita pembesar-pembesar, tokoh-tokoh masyarakat apa saja yang mengajak kepada maksiat kepada Allah tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka segeralah kita memohon kepada Allah, memohon ampun kepada Allah dan mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Berikan kemampuan untuk menjalankan yang benar dan berikan kemampuan untuk meninggalkan yang batil. Jawab sekalian yang dimuliakan Allah, mendengar roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita selalu menuntut ilmu sehingga di dalam beribadah ini dibimbing oleh ilmu kita mudah ya kita punya Al-Qur'an kita punya sabda-sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam tinggal kita mau mengambil atau tidak ya tamassaku biha berpegang teguhlah kepada sunnah Rasul dan sunnah Khulafaur Rasyidin tamassaku biha wa atu 'alaiha bin nawajid wa atu 'alaiha bin nawajid gigit dengan gigi keraham وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار dan hati-hati dengan perkara yang baru yaitu perkara bid'ah karena perkara bid'ah ini akan menyebabkan pelakunya tidak akan bisa meminum telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di mana orang haus dan kehausan menunggu hisab lalu telaga Nabi dihamparkan kepada Nabi SAW dan kepada umatnya yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah tahu Nabi tidak mengerjakannya, kenapa kita memaksakan diri untuk melakukannya? Kalau sudah tahu memang benar tidak ada dalil, memang benar Nabi tidak mengerjakannya, kenapa kita untuk memaksa untuk melakukannya? Apakah Nabi tidak mengerti sehingga kita melakukan hal itu? Dan akibat bagi orang yang mentaati orang-orang yang mengajak kepada perkara-perkara yang menyelisihi perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyelisihi ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka nantinya akan ditelungkupkan wajahnya ke dalam api neraka. Naudzubillahi min Kemudian berikutnya, ya ikhwah, yaitu Ukubatu akili malil yatim, yaitu akibat bagi orang-orang yang makan harta anak yatim. Nabi SAW berfirman dalam surat An-Nisa ayat 10, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Orang-orang yang makan harta anak-anak yatim dengan zalim, Sesungguhnya mereka makan api neraka di dalam perutnya dan mereka akan dimasukkan nanti ke dalam api neraka. Di sini dikatakan oleh Allah makan harta anak yatim dengan zalim. Kalau tidak dengan zalim berarti boleh. Ya, sebagaimana Allah berfirman, "Wala taqrabu malal yatim illa billati ahsan." Jangan kalian makan harta anak yatim kecuali dengan dengan cara yang baik di antaranya apa? Di antaranya adalah sebagaimana disebut oleh Syekh Muhammad Rashid Ridho, di antaranya bisa dengan hutang, bisa dengan mengambil bagian karena dia bekerja di dalamnya, yaitu mengambil uh, upah. Maka boleh ya di dalam hal ini atau me membelanjakan atau membuat harta tersebut bisa dikembangbiakkan yaitu diperdagangkan ya karena apa karena Nabi bersabda, "Ittajiru fi amwalil yatama la ta'kuluha az-zakah." Rawahu At-Tabrani an Anas radhiyallahu taala anhu bisnadin sahih. Bahwa Nabi bersabda SAW berdaganglah kalian dengan harta-harta anak yatim itu sehingga harta tersebut tidak dimakan zakat. Iya. Artinya apa? Ada anak yatim yang kaya, ya maka anak yatim yang kaya ini ya meskipun dia masih kecil ya anak yatim maka ulama mengatakan itu harus ya, hadis menunjukkan diambil zakatnya diambil zakatnya ya ada khilaf para ulama di sini seperti Abu Hanifah mengatakan tidak ya tidak wajib harta anak yatim ya untuk diambil zakatnya karena dia masih belum mukallaf. Sementara yang lain mengatakan seperti tiga imam, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Muhammad mengatakan tetap diambil ya e, hartanya sebagai zakat. Ya. Kenapa demikian? Karena e, zakat merupakan amal harta yang berbeda dengan amal salat, amal badan. Kalau amal badan tidak masuk an-niyabah, tidak boleh di situ perwakilan, tapi kalau zakat harta boleh niyabah. Sehingga yang terkena untuk mengeluarkan zakatnya adalah wali-walinya yang memegang harta-harta tersebut. Dan karena keumuman ayat yang mengatakan bahwa khus min amwalihim sadaqatan tutahiruhum wa biha yaitu ambillah dari harta mereka sebagai sedekah sebagai zakat yang membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Ya. termasuk juga dalam hadis Nabi SAW alaihi wasallam, tukhadu min ihim telah diwajibkan kepada mereka yaitu zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka maka eh, pendapat yang rajih pendapat yang kuat di antara pendapat ulama adalah pendapat mayoritas ulama jumhur yang mengatakan bahwa harta anak yatim itu ya kalau dia memang punya harta banyak tetap wajib dikeluarkan zakatnya ya dan tidak boleh makan harta mereka dengan cara yang dolim berarti kalau tidak dolim boleh ya wala taqrabu malal yatim illa billati ahsan tidak janganlah kalian mendekati atau menggunakan harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik ya, seperti hutang atau mengambil upah <clears throat> atau juga eh, berdagang dengan hartanya kemudian mengambil bagian darinya itu boleh Bahkan Nabi menganjurkan agar ittajiru fi amwalil yatama la ta'kuluha az-zakah. Rawahu at-Tabrani an Anas bin Malik radhiyallahu anhu bi isnadin sahih. Yaitu ittajiru <coughs> berdaganglah ya dengan harta anak yatim sehingga kalau harta tersebut diam nanti akan dihabisin dimakan oleh zakat ya demikian maka jangan sampai kita makan harta anak yatim kepada para pengurus anak-anak yatim yang sudah mengambil harta-harta orang eh, orang-orang yang diberikan kepada mereka maka hati-hatilah dalam mengurusnya boleh mengambilnya sebagai gaji boleh mengambilnya sebagai ujroh ujrotul amal karena waktunya berada di situ dihabiskan untuk mengurusinya namun Jangan sampai mengambil lebih dari yang menjadi haknya. Kemudian selanjutnya adalah akibat <clears throat> awal zalimin wal mutabarrijat akibat akibat orang-orang yang membantu orang zalim dan orang-orang yang wanita-wanita yang mutabarrijat yaitu ber, berdandan ya tidak sesuai dengan syariat Islam yaitu berdandan di luar Nabi bersabda SAW sinfan min ahli nar lam arahuma qaumun mahum siyatun kadnabil baqar yatribuna bihal wanisaun kasiatin ariyatin mumilat ma'ilatin ru'usuhunna kasimatil bukhtil ma'ilah la yadakhulna al wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu fi masratin kaza wa kaza rawahu muslim ada dua orang dari ahli neraka yang tidak, aku tidak melihatnya ya. satu kaum yang membawa cemeti cambuk ya, seperti ekor-ekor sapi mereka memukulnya dengan cambuk tersebut memukulkan orang-orang. Yang kedua adalah wanita yang berpakaian tapi telanjang, memilat, mailat, ya. Memilat, <clears throat> mailat di sini adalah orang-orang yang tidak taat kepada Allah, wanita yang tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada suaminya. Ya. Kemudian di atas kepalanya seperti punuk onta. Yang pengertiannya adalah berhias dan berdandan. Mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium bau surga sesungguhnya bau sorga itu akan didapatkan dari jarak kada wa kada seperti ini dan seperti ini. Hadis sahih wa Imam Muslim. Ini menunjukkan bahwa orang yang berdandan ya, kemudian dandanannya dipertontonkan kepada orang-orang haji nabi bukan suaminya ya maka dia akan mendapatkan hukuman tidak akan masuk ke dalam surga dan tidak akan mendapatkan bau surga naudzubillahi min dzalik yaitu orang yang tabarruj tabarruj jahiliyah yaitu orang yang berdandan seperti dandan orang-orang jahiliyah mereka menggunakan pakaian ya tapi telanjang kenapa karena bentuk-bentuk badannya kelihatan seperti banyak sekarang ya yang dipakai oleh kaum wanita yang kebanyakan juga mereka adalah kaum muslimah oleh karena itu kepada saudara yang mendengarkan ceramah ini, hendaknya bertobat kepada Allah. Ya, hendaklah memberikan nasihat yang baik dan lembut kepada saudara-saudara, kepada tetangga-tetangga, kepada kaum muslimah agar mereka nantiasa menggunakan pakaian-pakaian yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang berdandan ya dandanan jahiliyah menggunakan pakaian tapi telanjang, nantinya tidak akan bisa mendapatkan bau surga. Na'udzubillahi min Kemudian yang terakhir adalah hukubatul intihar, akibat orang yang bunuh diri. Allah Nabi bersabda, "Man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi fi nari jahannam." Ya. Barang siapa yang bunuh membunuh dirinya ya dengan sesuatu maka dia akan diazab dengan alat tersebut nanti dalam api neraka jahanam. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an secara marfu Man qatala nafsahu fa hadidatuhu fi yadihi yatawajja biha fi batnihi fi nar jahannam. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, ya, mungkin dengan pistol, dengan bom, ya. Maka di tangannya nanti besi tersebut ada di tangannya dan dia memukul-mukul ya perutnya di api neraka dengan besi tersebut. kholid dan mukhlad dan fiha abadan, tekal di dalamnya. Ya di sini dalam kholid dan mukhlad fiha abadan yaitu lama di dalam api neraka. Ya karena dosa-dosa yang kekal di dalam api neraka adalah yaitu perbuatan kesyirikan wa man syariba summan faqatala faqutila fahuwa yatahassau fi nar jahannam khalidan mukhalladan fiha abada dan barang siapa yang minum racun ya dan kemudian terbunuh maka dia akan menghirup racun tersebut di dalam api neraka jahanam ya dalam waktu yang sangat lama wa man taradda min jabal faqatala nafsah wa huwa yataradda fi nar jahannam khalidan wa dan fiha abada rawahu muslim dan juga barang siapa yang menjatuhkan diri dari gunung atau dari gedung-gedung yang tinggi, lalu dia membunuh dirinya, bunuh diri, maka dia juga akan menjatuhkan dirinya ke dalam api neraka jahanam ya dalam waktu yang sangat lama. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Oleh karena itu pada zaman sekarang banyak orang-orang yang membunuh dirinya ya yang sehingga bisa menyebabkan membunuh orang lain ya dan orang yang membunuh orang lain, orang beriman, kata Allah, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazau jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allah alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Barang siapa membunuh orang beriman dengan sengaja balasannya neraka jahanam khalidan fiha. Khalidan ini juga para ulama berbeda dan yang rojen insyaallah mudah-mudahan adalah kekal di sini khalidan di sini adalah lama di dalamnya dan Allah marah kepadanya serta Allah melaknatnya dan menyediakan baginya azab yang sangat pedih ya adab yang sangat pedih orang yang membunuh jiwa ya maka la, la zawalu dunya kata kata Nabi ahwan indallah min qatli rajulin muslim yaitu hilangnya dunia ini ya lenyapnya dunia ini itu lebih ringan bagi Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingnya terbunuhnya seorang muslim. Perhatikan ayol perhatikan kepada orang-orang yang selalu ingin menegakkan Islam, ingin membela Islam, ingin membela agama ini tapi dengan cara-cara bunuh diri sehingga membuat orang lain juga mati, maka ketahuilah la Dunia, dunya ahwan indallah min qatl rajulin muslim bahwa hilangnya dunia di sisi Allah lebih ringan dibandingkan dengan matinya seorang muslim ya dan orang yang membunuh dirinya man qatala nafsa bi syai'in utiba bihi fi nari jahannam barang siapa yang bunuh diri dengan sesuatu nanti diazab oleh Allah dengan alat yang dipakai untuk bunuh diri tersebut di api neraka hadisnya sahih Imam Bukhari dan Muslim ya, dari Sabit bin Dhahab mudah-mudahan bermanfaat sampai di sini saya kembalikan kepada Umar uh, Al-Fadil hafizahullah taala falyatafaddal Nah, Ustaz. Jazakumullahu khairan atas materi yang telah antum sampaikan Ustaz di sore hari ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita semua untuk mengamalkan apa yang telah kita dapatkan ilmunya dari antum di sore hari ini dan selanjutnya kami akan buka sesi soal jawab untuk Anda semua para pendengar di rumah akan tetapi kami akan jeda beberapa saat ke depan setelah jeda berikut ini Anda bisa bertanya langsung kepada al Ustaz Abu Abdurrahman Mahfud Umri al-Sihafidullah Ta'ala من الشيطان الرجيم قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون رجع للذاكرين والذاكرات القرآن وبالحق أن Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pendengar semua Alhamdulillah telah kita ikuti Dan telah kita simak bersama Satu kajian yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Abdurrahman Mahfud Umri Al-Sihafidullah Ta'ala Dari pembahasan tes Tazkiyatun Nufus Yang beliau telah paparkan Dan jelaskan Di sore hari ini Dan selanjutnya kami akan angkat beberapa pertanyaan dari Anda semua yang sudah masuk melalui pesan singkat ataupun Anda yang ingin bertanya langsung. Akan tapi pada sesi pertama ini kami akan angkat dari pertanyaan pesan singkat terlebih dahulu, Ustaz. nah, untuk yang pertama Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Uh, Ustaz, apakah doa yang dapat menghilangkan rasa was-was pada saat menunggu keberhentian suami dari pekerjaannya di tempat yang mengandung riba Eh, itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini sebenarnya perasaan seperti itu merupakan kalau was-wasnya, khawatirnya uh, dengan harapan jangan cepat-cepat berhenti, ya berbeda dengan menunggu agar cepat berhenti dari itu. Ya kalau dia was-wasnya atau mungkin kekhawatiran ya bukan was-was mungkin khawatir itu maksudnya dia kekhawatirannya berhenti jangan berhenti lebih, jangan lebih cepat berhenti maka tentu ini suatu, suatu kesalahan ya kalau kekhawatirannya kok nggak berhenti berhenti nah ini merupakan tanda keimanan ya hendaknya berbahagia dengan dengan tanda-tanda itu ya dan kalau sebaliknya kekhawatiran yang ada kekhawatiran tidak mendapatkan yang ini atau jangan sampai cepat-cepat berhenti tentu ini merupakan ya tanda-tanda ke keburukan, kejelekan sehingga kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena Nabi bersabda man sa'atu sayyatuhu wa man saratu hasanatuhu wa sa'at sayyatuhu fa mu'min. Barang siapa yang membuatnya senang perbuatan baiknya dan membuatnya sedih perbuatan buruknya maka itu adalah tanda beriman. Demikian maka orang yang yang yang demikian adalah yang adalah kekhawatiran ya Kenapa nggak cepat berhenti? Ya karena memang jelas itu merupakan riba ya dan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan adanya perasaan itu ini menunjukkan adanya keimanan yang bersemi di dalam hati yang perlu disyukuri dan dengan khawatir bagi orang yang mau menolong agama Allah intan surullah ya sur, in in intan surullah yang surkum, yusabbit agamakum. Kalau kalian mau menolong agama Allah maka Allah akan menolong kalian dan akan mengukuhkan kedudukan kalian. Nabi bersabda, "Ihfadillah yahfadka." Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ya, ihfadillah tajidul jahat. Jagalah Allah, maka Allah akan mendapat memberikan pertolongan kepadamu. Maka di sini termasuk diantaranya adalah ketika kita mau melepaskan diri dari perkara yang telah diharamkan Allah setelah kita mengetahuinya. Maka kalau orang ini istiqomah demikian, yakin Allah akan memberikan pertolongan. Jangan ragu dan benar-benar istiqomah untuk husnudzon ber, ber, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah berfirman dalam hadis Qudsi ana inda dhanni abdi bi bahwa aku dalam persangkaan hamba aku demikian Ustaz. Nah Ustaz. Baik Ustaz untuk selanjutnya pertanyaan kedua dari pesan singkat kembali. Ya. Uh, Ustaz, bagaimanakah dengan wanita yang bertabarut tapi di, mereka tidak mendengar kajian seperti ini? Seperti contohnya para selebritis ataupun wanita karir, apakah mereka juga dihukumi sama? Silakan Ustaz. Iya, ya. Bagi orang yang belum tahu dengan orang yang sudah tahu tentunya berbeda. Kemudian ada perkara-perkara yang yu'zar bil jahl dan juga ada perkara la, yu'zar bil jahl dan ini perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Namun yang pasti secara umum orang yang tidak tahu tidak akan kena hukum masuk kepada kaum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha tajawaz li an ummati al-khata' wa nisyan wa mastuqru alai rawahu Ibnu Majah ah, Allah akan memaafkan dari umatku yaitu melampaui dari kesalahannya itu disebabkan al khotok yaitu khotok salah yang tidak sengaja tidak ngerti ya dan juga lupa atau karena terpaksa demikian Ahmad. Nah, Ustaz. Baik Ustaz untuk ya, pertanyaan yang ketiga ya dari pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz mohon dijelaskan dari segi bahasa tentang perkataan orang yang mati dengan bunuh diri tidak kekal. Mohon dijelaskan silakan Ustaz. Iya. E, maksudnya e, kembali kepada akidah ahlu sunnah ya wal jamaah bahwa mereka meyakini dan mengatakan yang tidak bakalan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah ya berdasarkan ayat dalam Al-Qur'an yaitu uh, An-Nisa 116 Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Maka di sini adalah uh, apa namanya uh, hanya kesyirikan saja yang kekal di dalam api neraka, ya. Termasuk dalam ayat wa may dan mu'minan muta'ammidan fajazau jahannam khalidan fiha. Maka di sini penanya mungkin maksudnya kenapa ya kekal di sana kok tidak dikatakan kekal, ya barang siapa yang membunuh orang beriman dengan sengaja maka balasannya neraka jahanam kekal di dalamnya ya nah maka di sini jumhur ulama salaf maupun khalaf mengatakan ya, bahwa orang yang membunuh ada tobatnya ya kalau dia bertobat ya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala kemudian yang termasuk juga nantinya kalau memang dia belum bertobat, ya, kalau dia maka misalkan membunuh orang kemudian dapat kisos, maka kisos sebagai sebagai tobatnya, sebagai penghapus dari kesalahannya. Kalau memang belum, nanti sebagaimana juga Nabi bersabda tentang al-muflis. Nah, ini menunjukkan ya, atau dulu nama al muflis fakalu al-muflis fina man la darhima lahu wa la mata. Ya, fakala al-innal muflis min umatiyah ya'ti al-qiyamah بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأقل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يظلم عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار فهو مسلم bahwa Nabi bertanya tahukah kalian orang yang bangkrut Para sahabat mengatakan orang yang bangkrut, orang nggak punya uang, nggak punya harta. Lalu Nabi bersabda, orang yang bangkrut dari umatku yang nanti datang pada hari kiamat yang membawa pahala sholat, zakat, dan puasa. Berarti kalau pahalanya diterima, menunjukkan apa? Menunjukkan ya eh, menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dia ya bertauhid ya. Kemudian diterima amalnya, berarti tidak kufur, tidak syirik. Ya, tapi dulu dia menuduh apa namanya mencaci maki orang, menuduh orang, menumpahkan darahnya. Numpahkan darah di sini bisa membunuhnya. Ya. Kemudian makan hartanya, memukulnya, lalu apa? Diambil kebaikan-kebaikan kebaikannya. Kemudian di sebelum impas ya keduanya, kemudian diambillah keburukan orang-orang itu dan diberikan kepadanya lalu dilemparkan ke api neraka ya. Namun ingin ketahuilah bahwa para ulama mengatakan juga makna khalidan di sini tidak selamanya memiliki makna yaitu kekal ya makna khalidan juga memiliki makna yaitu waktu yang sangat lama demikian Allah wa alam bisawab ya nah Ustaz Jazakumullah khairan atas jawaban yang antum berikan dan selanjutnya Ustaz kita akan angkat pertanyaan dari penelpon kita Ustaz yang pertama dari penelpon kita di Jakarta dengan Ummu Hanifah Ummu Hanif maaf halo Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Uh, Ustadz, uh, ini di kantor anak ada pengajian dengan satu Ustadz. Kebetulan anak koordinaturnya. Jemaah sudah cocok dengan Ustadz tersebut. Uh, dan sudah berjalan bertahun-tahun. Sekarang anak sudah sadar kalau di situ banyak kebitahannya. Yang jadi kendala kalau anak keluar dari situ uh, pengajian itu akan terhenti. Anak harus gimana Ustadz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, ini pertanyaan yang kembali kepada penanya ya kalau memang sudah tahu ada perbuatan mm-hmm. bid'ah, ada tahu ada kesalahan-kesalahan dan sulit untuk dirubah karena memang merubah orang yang melakukan perbuatan bid'ah itu memang tidak mudah ya. Karena sebagaimana Sufyan ats mengatakan ya, al bid'atu ahabbu ila iblis al ma'siyah. Perbuatan bid'ah itu lebih disukai iblis daripada perbuatan maksiat karena orang yang minum khamr berzina tahu bahwa itu salah, sementara orang berbuat bid'ah tidak ngerti dan dia memahami bahwa itu baik dan benar. Eh, sehingga Allah sebelum dalam surah hadis sebutkan inna Allah hajaba taubata sahibi bid'ah hatta yad'a bid'atahu bahwa Allah kama qala sallallahu menutup pintu tobat bagi orang yang melakukan perbuatan bid'ah sampai dia meninggalkan perbuatan bid'ahnya. Lantas bagaimana solusinya? Ya, pertama anti bertanggung jawab atas hal ini, ya. Kalau dibiarkan bertanggung jawab ya. Kalau memang dengan Quran bisa bubar, ya itu lebih bagus. Kalau memang itu benar-benar perbuatan bid'ah dan menyalahi agama ini karena akan bertanggung jawab kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati kalian pemimpin akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau memang itu kemungkaran, ya, jelas-jelas kemungkaran tentu saja harus diberinci nanti, ya. Apa itu perbuatan bid'ah? termasuk bid'ah itu apa saja. Jangan sampai salah menilai. Tentunya harus dengan ilmu. Man ra'a minkum munkaran fal yughayyiru bi yadi fa illam yastati' fa bi lisani wa illam yastati' fa bi fa bi qalbi fa dzalika da'ful iman. Ya. Bersama melihat kemungkaran berubah dengan tangannya ya. Kalau nggak bisa dengan lisannya, kalau bisa dengan hatinya itulah selama-lamanya iman. Demikian. Nah, Ustaz. Baik Ustaz, untuk selanjutnya pertanyaan berikutnya melalui telepon kembali dengan pendengar kita di daerah Priok Ustaz dengan Abdul Aziz. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Uh, ini Pak Ustaz. Ya, Pak. Uh, ini mengenai TV. Uh, eh, mungkin Ustaz Bakut berapa Ustadz sudah mengatakan bahwa 80% acara TV kita ini Eh, banyak mudaratnya lah kerja kekerasan terus maksiat segala macam lah ya eh, eh, kami ini pemula baru tiga, tiga bulan lah uh, uh, jadi semenjak tiga bulan itu kami tidak pernah lagi setel TV nonton TV yang saya tanya apa sudah benar saya atau memang ada acara acara TV yang bisa kita tonton karena kan uh, iklan-iklan kita ini kan memang banyak mudaratnya ya Pak Ustadz. Ya. Nah, yang saya tanya itu aja, apakah ya. saya ini sudah benar saya dengan uh, saya tidak menonton TV atau memang ada acara-acara TV yang bisa anak tonton gitu. Iya cukup. Ya. Terima kasih. Iya Pak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya. Kita ketahui Bapak sekalian kepada Bapak penanya, ya Alhamdulillah kalau sudah bisa meninggalkan itu. Kenapa demikian? Kalau kita sudah sepakat ya kalau mungkin 80 bahkan bisa lebih daripada 80 ya. Kenapa demikian? Ini jiwa kita itu ya selalu mengajak kepada keburukan. Anda nafsala amaratum bisu. Yang namanya nafsu jiwa itu selalu mengajak keburukan. Ya ketika misalkan acara 20% yang baik atau mungkin nggak sampai segitu ya jiwa akan ya digoda oleh syaitan cobalah lihat yang lain, cobalah lihat yang lain, cobalah lihat yang lain ya lama-lama karena yang namanya iman yazid wa kus Iman naik dan turun. Ketika turun, ya, yazid bi ta'wa pun bil maksiat. Pertama dengan keimanan, turun dengan perbuatan maksiat. Ketika turun, nengok yang lain, bertambahlah dosa dan dosa akan melahirkan dosa. Ya, dosa kata Ibnu al Jauziyah akan melahirkan dosa. Ketika sudah terjerumus kepada satu perbuatan dosa, akan terjerumus kepada perbuatan dosa yang lain kalau dibiarkan. Ya, maka dalam eh, kaidah usul fikih ya masuk di dalamnya yaitu saddan lidzari'ah ya saddan lidzari'ah yaitu menutup celah-celah yang memungkinkan untuk kita melakukan keburukan-keburukan maka emang jauh lebih baik untuk meninggalkannya karena apa karena apa namanya eh, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih darul mafasid yaitu menghindari kerusakan itu lebih diutamakan ya daripada mengambil kebaikannya. Nah, kalau kerusakannya Bapak bilang 80, kebaikannya cuma 20, ya, belum tentu kebaikan bisa didapat dan kebaikan yang mana yang bisa diambil, ya. Kita juga bisa belum menyaringnya apalagi zaman sekarang, ya, banyaknya labes, banyak campur aduk hak dan batil. Yang yang batil pasti porsi lebih besar, ya. Maka menghindari kerusakan lebih utama daripada meraih kebaikan dan sabdan literiah ya hingga kita meninggalkan itu al ya khairun minal ilad ya me me menghindari sesuatu lebih baik daripada mengobati sesuatu tindakan preventif lebih baik daripada tindakan kuratif dan ketahuilah kepada bapak penanya ya kalau sudah berada di depan televisi ya orang akan pindah ke lain acara pindah begini pindah begitu dan syaitan senantiasa menggoda kita jangankan di, de di depan televisi ya di depan. Ketika sholat saja, setan sudah berebut ya meraih hati kita. Apalagi ketika di depan televisi. Ya, saya tidak akan menyuruh untuk membuktikan dan mencobanya. Jangan, hindarkanlah itu. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada Bapak kekuatan dan kepada kita semua kekuatan untuk tidak ya menontonnya. Masih banyak yang lain yang bisa kita kerjakan. Ya, Nabi bersabda, min husni min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yahmi di antara kebaikan Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya apalagi di situ mengandung madharat mengandung bahaya maka la toror wala diror. Tidak boleh dalam Islam sesuatu yang mengandung bahaya. Lebih-lebih mengandung sesuatu yang membahayakan agama kita. Lebih-lebih sesuatu yang mengandung sesuatu yang membahayakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Umar, Allah a'lam. Nah, Ustaz. Baik Ustaz, untuk selanjutnya kita akan kembali angkat pertanyaan melalui penelpon kita dari ceraduk dengan Ukhti Afsa. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Tanya tafsir surat An-Nisa ayat 43 mohon dijelaskan Ustaz. Um, kan para ulama pada berbeda pendapat ya. tentang wanita yang junub tidak boleh masuk ke dalam masjid itu aja jazakallah khairan assalamualaikum oh, iya, iya waalaikumsalam iya, iya. silakan uh, dalam hal masalah masuk masjid ya ulama berbeda pendapat ya namun di dalam hadis ya di dalam riwayat Imam Muslim ya yang dimaksud karena ada dalil yang dikatakan uh, jadikan sebagai sandaran bagi ulama tidak bolehnya orang yang haid masuk masjid itu adalah di antaranya ketika sholat id itu wanita suruh menjauh, ya, yang ya, sampai mendekati musola kami. Nah itu maksudnya adalah apa? E, dalam muslim yaitu ditegaskan jangan sholat. Nah itu. Jadi dibantah kalau memang ini, tidak boleh mendekat tempat itu, menjauh tempat yang lain. Apa bedanya tempat itu dengan tempat yang lain? Bukankah sama-sama bumi Allah yaitu tempat tempatnya uh, eh, dan itu semua suci ya ya juilatil ardu masjid Allah menjadikan bagiku tanah bumi itu sebagai masjid kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari hal ini ya uh, untuk dalam hal ini saya mengambil pendapat bagi saya yang proje ya, pendapat yang mengatakan membolehkannya. Karena apa? Yang dimaksud jangan mendekat pada musola kami itu adalah dalam beberapa muslim ya diberikan uh, uh, bayan penjelasan yang lebih uh, rinci lagi yaitu jangan sholat demikian Allah alam bisawab. Nah, Ustaz. Baik Ustaz, selanjutnya kembali kami angkat dari pesan singkat Ustaz, pesan iya. singkat. Ya. Nah, untuk yang berikutnya yang sudah Apa masuk. Sudah belum ya? Belum Ustaz, masih belum, ada ya, iya. kurang ya. lebih 11 menit lagi Ustaz. Iya. Barakallahu fiik Ustaz dari Iqbal di Bogor Ustaz. Iya. Tadi Ustadz mengatakan bahwasannya berbeda antara orang yang sudah tahu dengan orang yang belum tahu. Di mana orang yang belum tahu tidak diazab karena dosanya, sedangkan kita yang sudah tahu terkadang berbuat yang dilarang padahal kita tahu apakah ini menunjukkan aram menunjukkan bahwasanya orang awam akan lebih banyak mendapatkan ampunan dari Allah. Syukran, silakan Ustaz. Iya. Iya, tentunya tidak demikian pengertiannya, ya. Apalagi sekarang dakwah sudah menyebar, bahwa Allah berfirman, kul hal yastawi alladzina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamun Katakanlah apakah sama orang yang mengerti dan orang tidak mengerti? Ini al istifal, al-istifham al-inkari, yaitu sebuah pertanyaan yang nggak membutuhkan jawaban. Sudah pasti ya orang yang ngerti, orang yang punya ilmu dengan orang punya ilmu itu berbeda. Bahkan dengan ilmu yang kita miliki, ilmu itu akan menjaga kita, akan mengontrol kita. Jangan malah kita berpikiran nanti semakin tahu semakin berat. Jangan. Bahkan kalau sudah ada ya bisikan seperti itu, maka dia punya kewajiban untuk menuntut ilmu. Sebab kalau tidak, maka dia akan terancam ya dengan banyak nas yang menunjukkan orang-orang yang tidak mau menuntut ilmu ya dan menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Maka orang yang demikian ya kalau orang awam yang jauh ada di pedalaman nggak sampai dakwah padanya tapi orang-orang yang di perkotaannya ini ada pengajian, ada ini, dicarilah, ya, dicarilah dan bertanya dan bertanya. Oleh karena itu di sini kita minta kepada Allah kekuatan untuk membedakan yang hak dan yang batil. Minta kepada Allah kekuatan untuk sungguh-sungguh walatina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh di jalan kami akan kami tunjukkan. Demikian umat. Nah, Berarti itu untuk orang awam yang benar-benar tidak tahu saat ya tentang satu ya, betul, perkara sampai betul. matinya saat ya. Iya betul. Nah, ya. lalu bagaimana dengan ini saat, tentang orang yang mengatakan apakah hukumnya tentang orang yang mengatakan lebih baik saya jadi orang awam dibanding daripada saya menjadi orang yang berilmu karena orang yang awam akan diampuni. Mungkin bagaimana saat penjelasan seperti itu? Iya. Itu menyelisihi dari dari banyak nak baik Quran maupun hadis. Yarfa'illahul ladina amanu minkum walladzina utul ilma dirajat ya Allah akan mengangkat orang beriman dari sekalian orang beriman dengan berapa derajat ya dan Nabi bersabda fadlul alim alal abid kafadul qamar ala sayyidil kawakib keutamaan orang yang punya ilmu dengan orang ahli ibadah yang pakai ilmu ya maka apa akan seperti keutamaan bulan purnama dengan cahaya bintang ya oleh karena itu Islam ya ilmu dan amal Yahudi ilmu saja nggak pakai amal Nasoro amal saja nggak pakai ilmu Nah, kalau kita ilmu saja nggak pakai amal menyerupai Yahudi, kalau kita beramal saja nggak pakai ilmu, ya menyerupai Nasoro. Bagaimana penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih dalam syarah Al-Usul ya maka kita adalah orang Islam ilmu dan amal sehingga kita meningkatkan ilmu dan amal kita. Di mana Allah berfirman, wattaqullah wa yuallimukumullah. Bertakwa pada Allah dan ini aman. Wa yuallimukum wa yuallimukumullah. Allah mengajarkan ilmu kepada kalian. Ini ilmu. Maka ilmu dan amal tidak bisa dipisahkan. Al ilmu qabla al amal. Ilmu sebelum kita ngomong dan berbuat. Wala la taqfu ma laysa laka bi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anu mas'ula. Jangan kau berbicara bersikap, beramal yang tidak memiliki ilmunya. Karena pendengaran kelihatan akan semuanya akan dimintai pertanggung jawab. Maka orang yang tidak mau ngajak belajar ilmu akan ditanya nanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala Bahkan yang akan ditanya di, di dalam kubur sebagaimana dari Imam Muhammad dan yang lainnya dari Allah Ibnu Azib radhiyallahu taala Pertama adalah siapa Tuhanmu, yang kedua yaitu siapa apa agamamu, yang ketiga wama rojun Allah bu'itha fikum orang yang ditus kepadamu dan yang keempat wama ka ilmumu juga akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir Demikianlah Umar. Nah, Ustaz. Baik Ustaz, masih ada waktu kurang lebih 5 menit ke depan. Kita akan angkat yeah. dua pertanyaan Ustaz, satu dari yeah. pesan singkat dan satu dari penelpon kita Ustaz. yeah, Untuk iya. yang dari pesan singkat Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, dari dulu saya beribadah, sholat dan sebagainya ibadah yang lain tidak mengharapkan apa-apa karena saya menganggap semua itu adalah kewajiban dan Allah yeah. Maha tahu ap apa kebutuhan umatnya. Apakah oh. saya perlu bertobat dari pemikiran demikian dan iya. bagaimana yeah. caranya dari Memet di Suparja Bogor? Yeah. Silakan. Iya, yeah. perlu bertobat ya. Itu pemikiran yang salah. Itu pemikiran sufi ya. Kita tidak mengharapkan balasan apa-apa. Karena yang namanya takwa sebagaimana kata Talib bin Habib ya, Bagaimana nukil Ibn Rajab dalam kitabnya Jami Ulumul Hikam, beliau mengatakan yang namanya takwa adalah anta amala bi taatillah ala nur min Allah tarju sawaballah wa wasiat Allah ala nur min Allah takhafu Allah yang namanya takwa adalah engkau berbuat ibadah ketaatan kepada Allah bukan berdasarkan angan-angan bukan berdasarkan perasaan bukan berdasarkan mimpi, tapi berdasarkan cahaya Allah, yaitu berdasarkan ilmu Al-Quran. Maksud ilmu Al-Quran wa sunnah ya, yang dipahami oleh salaful ummah. Dengan mengharapkan pahala dari Allah. Dan yang kedua adalah engkau meninggalkan maksiat kepada Allah berdasarkan cahaya Allah, bukan berdasarkan angan-angan, bukan berdasarkan mimpi, bagaimana orang-orang sufi yang melakukannya. Dan karena takut kepada siksa Allah. Oleh karena itu cukup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, enggak boleh kita karena Allah sudah tahu dengan kebutuhannya itu minta. Enggak boleh, haram hukumnya. Kita harus minta. Itu orang yang sombong, doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang sombong. Oleh karena itu bertobat kepada Allah dengan cara apa? Minta bahkan harus ngemis-ngemis kepada Allah ya harus minta betul-betul merenyek-renyek kepada Allah ilhah merengek kepada Allah atas kebutuhan kita ini. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jelas semua hukumnya. Kalau kau minta mintalah pada Allah, ya. Kalau enggak diminta Allah akan marah. Demikian Umar. Nah, Ustaz. Baik Ustaz, pertanyaan terakhir dari pendengar kita di Jakarta dengan Ukhti Nining. Halo. Ya, halo. Iya, silakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jadi saya tanya menanya tentang uh, eh, masalah foto foto kalau misalnya menyimpan di HP itu diperbolehkan apa enggak ya cukup ya iya ya, terima kasih Tini Nenek Waalaikumsalam warahmatullahi Menyimpan? Menyimpan foto di HP, Ustaz. Apakah diperbolehkan atau tidak, Ustaz? Silakan, Ustaz. Iya. Enggak, enggak ada masalah ya itu, ya. Boleh karena HP juga. Nah, Ustaz. Ya seperti menyimpan Quran dalam HP, dibawa ke kamar mandi, juga nggak ada masalah. Hmm. Iya, hmm. Almar. Nah, Allah malam ya. Nah, baik uh, Ustaz selanjutnya mungkin waktu kita yang sudah mendekati azan maghrib Ustaz. Azan, ya. Nah, ya, sebagai akhir perjumpaan kita di sore hari ini Ustaz mungkin ada yang bisa antum sampaikan untuk para pendengar semua. Silakan, ya, Ustaz. Iya. Pertama, robalah cara pandang ibadah kita ya sesuai dengan apa yang menjadi pemahaman salah satu soleh yaitu beribadah dengan mengharap pahala pada Allah dan karena takut kepada siksa Allah. Harus seperti itu. Dan kalau kita minta kebutuhan kita, mintalah kebutuhan kepada Allah SWT. Dan bisa kita jadikan amal-amal ibadah kita itu sebagai wasilah tawassul dengan amal-amal sholat tersebut. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu dan meningkatkan ilmu dan memaafkan kita dan segala kesalahan dan tidak bisa mengamalkan ilmu.